membuatku mengerti bahwa ku tak akan mampu untuk sendiri tanpamu oh tanpamu oh genggaman tanganmu membuatku tak bisa pungkiri walau kau selalu di hatiku ingin kau di sini tak mau bayangkan apa yang terjadi tanpamu oh tanpamu oh ku dambakan setiap detik setiap menit setiap jam untuk bahagiakan hatimu matamu, senyummu, detak jantungmu Don't want to let you go Sejak kau hadir dalam hatiku Kenali cinta, kenali cinta Setiap saat ku ingin kau datang Temani cinta, temani cinta Tak bisa ku dapat berpisah terlepas. dari kau pergi Ku ingin kau tuh kembali Kembali Oh, canda juga tawamu selalu warnai relungku Kata cinta tulus bu jadikan semua berparu. Bayangmu telah mengisi semua mimpiku Sayangku, oh, sayangku, oh, oh. Ku setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu Don't want to let you go Sejak kau hadir dalam hatiku Kenali cinta, kenali cinta Setiap saat ku ingin kau datang Temani, cinta, temani cinta. you doing to me Kau buatku tak mengerti Kau membuatku rapuh tiap kau tak ada di sisi Hey girl what you doing to me Tak pernah aku ragu lagi ku kini milikmu Ku dambakan setiap detik, setiap menit, setiap jam Untuk bahagiakan hatimu Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu Don't want to girl, go Halo. Halo halo, Halo. Oh, Halo. Halo. Halo. kerja di kantor, ini ada Yos juga. Halo. Halo. Ya. Uh, eh, thank you udah nonton video kita yang terbaru. Semoga suka dengan cover terbaru kita dari lagunya Gamal Audrey Cantika yang berjudul Cinta. Cinta. Ya. Ternyata uh, kita ini dulu satu sekolah sama Gamal dan Audrey. Ya, kita satu sekolah. Dulu. Oh, halo, banget. Kenal. Dari sekolah dan halo, Kenal. Uh, eh, so kenal kan? So kenal. So kenal. Akrab banget gitu dulu ceritanya. Gini banget cuy. Dulu sebelum C-nya sebelum kan tahu siapa? Iya. Parah tuh. Semoga aja cover yang eh, ini kita nggak kalah baiknya sama dengan GAC. GAC iya. iya, iya, hebat banget ya. Kita collab sama siapa kali ini? Kali ini kita collabnya bareng Ragu Ragu. Ragu. Ragu dahsyat main suaranya mantap banget mantap Jangan lupa ya. subscribe ke channelnya Ragil juga ya, iya. Nah, terus kita juga mau minta maaf karena kita harus uh, upload ulang videonya karena ada iya. satu dan dua hal yang harus diganti jadi semoga kalian tetap antusias buat nonton terus kalau kalian suka sama video kita eh, kita feel free banget buat share videonya ke teman-teman kalian mm bisa nonton juga komen yes. subscribe subscribe eh lo, lo komen komen komen komen oh. komen <laughs> jangan lupa uh, yang pasti subscribe channelnya Eklat dan nah, kalau misalnya mau request lagu apa berikutnya atau Eka bawakan bisa komen di bawah sini. Oke, okay. Iya. yeah. okay. nantikan cover-cover kita berikutnya di minggu depan setiap hari Rabu jam 7 malam. Oke. Okay. Dadah semuanya. Bye.